Mudah-mudahan majelis kita di malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. <clears throat> Nah, <clears throat> melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Usul min Ilmi Usul masih dalam pembahasan At-Taqlid. Nah, fa insyaallah uh, pertemuan kita di malam hari ini adalah pertemuan yang terakhir dari Eh, pelajaran kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul insyaallah taala. Nah, <clears throat> kata beliau fatwa al-muqallid. Fatwa sang muqallid. Nah, boleh tidak seorang itu berfatwa padahal dia taklid kepada pendapat atau ulama yang lain. Kalau <clears throat> Allah Ta'ala, Allah berfirman, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ta Bertanyalah kalian kepada ahlu dzikir Nah. <coughs> In kuntum la ta'lamun, kalau kalian tidak mengetahui. Surah An-Nahl ayat 43. Kata beliau, wa ahlu dzikri hum ahlul ilmi. Ahlu dzikir di sini adalah mereka adalah ahli ilmu. Para para alim ulama, para alim ulama. Wal muqallidu laisa min ahli ilmi al-matbu'ina wa innama huwa tabi'un li ghairihi. Dan sedangkan muqallid ya, orang yang taklid dia bukan dari bagian ahli ilmu yang dia ikuti Dan dia hanyalah seorang yang tabi'un li ghairihi, mengikuti orang lain. Nah, mukallid tidak dianggap sebagai ahli ilmu. Nah, Masya Allah Ta'ala. Ya. Jadi Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ah, "Fas'alu ahla dzikri." Allah tidak perintahkan fas'alu al-muqallid. Ya, kata beliau di sini dalam penjelasannya. Nah, karena mukallid itu bukan orang yang dianggap sebagai ahli ilmu, yang diikuti, ya, yang dijadikan rujukan. Karena apa? Karena mukallid hanya ikut-ikutan dengan <coughs> fatwa ulama yang lain atau fatwa orang lain atau ilmu orang lain. Ya. Adapun ahli ilmu, ya, dia adalah orang yang mengetahui ilmu tersebut dari sumbernya, dari dalilnya. Kata beliau, qala Abu Umar Ibnu Abdul Bar, wa ghairuhu. Abu Umar Ibnu Abdul Bar, rahimahullah taala kata beliau ajma'an nasu ala ala anna al-muqallida laysa ma'dudan min ahli al-ilmi wa anna al-ilma ma'rifatul haqqi bidalilihi manusia sepakat, maksudnya para ulama itu sepakat sang mukallid ya, itu tidak dianggap sebagai bagian dari ahli ilmu. Kenapa? Karena sesungguhnya ilmu itu adalah pengetahuan terhadap kebenaran dengan dalilnya. Ya, sedangkan mukallid ya, dia tidak tahu dalilnya, dia cuma mengikuti saja, ya. <coughs> nah, Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah taala berkata dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in ini uh, I'lam I'lamul Muwaqqi'in ini salah satu uh, kitab ya, rujukan ya, terutama dalam masalah qudot uh, eh, ya, dalam masalah qudah dalam masalah uh, hakim ya, dalam masalah hukum ya, di mahkamah atau yang semisal dengannya. Nah, ini ada tiga jilid tergantung uh, percetakannya. Ya. Ada tiga jilid besar yang dimana Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah taala mensyarah kitab ini atau e, menulis kitab ini ya sebagai syarah dari hadis Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu ya dulu Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu pernah menulis satu surat atau uh, apa namanya semacam surat ya atau tulisan kepada Abu Musa al Ashari ya dalam menentukan satu hukum Ah, kitab I'lamul Muwaqqi'in ini ya dianggap sebagai syarah dari uh, ucapan atau tulisan atau surat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu kepada alimam uh, kepada sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Nah, <clears throat> itu ada tiga jilid tebal. Nah, dan menjadi rujukan juga dalam uh, eh, madhab Hambali dari kalangan para ulama Hanabilah. Nah, kata beliau Qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala wa hadza kama qala Abu Umar. Ini sebagaimana dikatakan Abu Umar. Ini Abu Umar Ibnu Abdul Bar. Nah. Fa inna an-nasa la yakhtalifuna fi anna al-ilma huwa al-ma'rifatu al-hasilatu 'anid dalil. Karena manusia itu sepakat, mereka tidak berselisih bahwasanya ilmu itu adalah sebuah pengetahuan yang terhasilkan dari dalil. Nah, <coughs> ini pengetahuan yang bersumber dari dalil. Wa amma biduni dalili fa innama huwa taqlidun. Adapun tanpa dalil maka itu adalah taklid. Ya. Nah. Masya Allah Ta'ala. ثم حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim menghikayatkan atau menukilkan menyebutkan setelah ucapan ini ya tentang bolehnya fatwa dengan taklid dalam tiga pendapat. Ya, dalam tiga pendapat. Tentang uh, apakah boleh berfatwa dengan taklid atau tidak. Nah, ahaduha salah satunya kata beliau, la tajuzul fatwa bit taklidi li'annahu laysa bi'ilmin wal fatwa bi ghairi ilmin haram. Kata beliau, pendapat yang pertama, tidak boleh berfatwa atau fatwa itu tidak boleh dengan taklid. Ya, Li'annahu laisa bi'ilmin. Karena taklid itu bukan ilmu. Sedangkan berfatwa tanpa ilmu itu haram hukumnya. Nah, Tadi juga beliau sebutkan dalam uh, nuniyah beliau, Al-Imam bin Qayyim menyebutkan dalam nuniyah beliau, al-ilmu ma'rifatul huda bidalilihi. Madzaka wat taqlidu yastawiyani. Ilmu itu adalah peng, mengenal pengenalan terhadap petunjuk ya. Bidalilihi dengan dalilnya. Dan hal itu tidaklah sama dengan taklid. Nah, <coughs> hal itu tidak sama dengan taklid. Nah, Masya Allah Ta'ala. Ya, kalau ada orang, orang awam dia bertanya kepada alim seorang ulama, ya kemudian dia e, sang alim tersebut menyebutkan tentang hukumnya, ya. Kemudian si awam ini dia ambil ucapan si alim tadi tanpa dia ketahui dalil apa dalilnya. Nah, ini disebut sebagai taklid. Ya, disebut sebagai taklid. Nah, akan tetapi di sini disebutkan oleh uh, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Ini bagus ya, kita bacakan. Nah, supaya bisa diambil pelajaran darinya. khusus bagi para penuntut ilmu. Nah, kata beliau, Walakin hadza la ya'ni taqlila min qadaril a'immati rahimahumullah. Tapi hal yang seperti ini bukanlah bermaksud ya untuk mengecilkan ya mengkerdilkan uh, qadaril a'immah ya kemuliaan para imam-imam rahimahullah taala. <coughs> ya, bukan bukan bermaksud untuk mengerdilkan uh, apa namanya kehormatan mereka. Nah, fal a'immatul lahum qadaruhum. Para a'immah itu yang memiliki keutamaan, ya. Memiliki derajat, ya. Memiliki keutamaan. Mereka adalah orang-orang yang dimuliakan, para imam-imam kaum muslimin. Kenapa? Li'annahum ijtihadu wa ta'ibu fil ilmi wal fiqhi. Karena mereka itu sudah berijtihad. Ya, kita sudah bahas tentang makna ijtihad. Mereka berijtihad, bersungguh-sungguh dan mereka sudah capek ya dalam masalah ilmu dan fikih. Nah, lakin uh, eh, aiba laisa fihim. Akan tetapi aib itu bukan pada mereka. Al aibu fi man qalladahum ma ijtihadihi. Tapi aib itu ada pada orang yang taklid kepada mereka bersamaan dengan eh, kemungkinan dia memiliki eh, ijtihad, mampu untuk berijtihad. Itu yang aib. <coughs> nah, ada ada penuntut ilmu mampu berijtihad, dia mampu melihat dalil, tapi dia tetap taklid kepada para imam-imam madhab umpamanya. Nah, yang tercela bukan imamnya, tapi yang tercela sang mukallidnya, ya orang yang taklid tadi. Nah, ammahum fala yu'abun. Adapun mereka para imam, para imam-imam itu mereka tidak di tidak dicela, mereka tidak tercela, ya. Bukan aib bagi mereka. Maka wajibu tarima tahtarima ara'ahum antuh antuh antuh taroma, arauhum. Maka wajib untuk dimuliakan pendapat mereka. Nah, ini perhatikan ya. Ini ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Ya, kalau ada orang yang mengatakan Wahabi itu suka uh, apa namanya merendahkan ulama, bahkan mengkafirkan dan segala macamnya ini. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah salah satu alim ulama yang sering dijuluki atau diolok-olok dengan istilah Wahabi. Coba lihat bagaimana ucapan beliau. Kata beliau wajib wajib ihtiram, wajib memuliakan pendapat-pendapat mereka itu. Wa ayyata wa ay wa ayyat wa ayyata wa ayyutadhara liman khalafa liman khalafa as shawab minhum. Nah, wa ayyutadhara dan diberikan uzur. Diberikan uzur bagi mereka-mereka ya siapa di antara mereka yang menyelisih dalil, menyelisih kebenaran di antara mereka. Ya namanya manusia, bisa salah bisa benar. Kalau mereka salah nggak boleh kita ya celah mereka habis-habisan jangan. Nah, ini namanya manusia biasa, ya. La antaj'ala mukhalafatahu lis-shawabi naqusan yudakku yudakku alaihi. Nah, atau yudakku alaihi. Jangan pulang kau jadikan ya penyelisihan mereka terhadap kebenaran sebagai lonceng atau gong yang bisa dipukul ya. Maksudnya begini, kalau kita dapatkan ya namanya eh, kalau kita bahas apa membaca kitab-kitab fikih para ulama, kita dapatkan ada ada pendapat-pendapat ulama ya pendapat itu marjuh. Ya, pendapat itu menyelisihi dalil. Ya. Maka kita berikan uzur kepada mereka karena mereka sudah berijtihad, mereka bersungguh-sungguh. Jangan pula kita apa? Ya, kita maki mereka, kita rendahkan mereka, kita cela mereka. Ya, kata beliau jangan jadikan sebagai itu sebagai lonceng atau gong yang bisa dipukul kemudian tersebar aib-aibnya. Jangan. Nah, wa tunsyiru ma'ayibahu, engkau engkau sebarkan aib-aib mereka au akhtaahu. Nah, atau wa tunsyaru ma'ayibuhu au akhtauhu. Wa tunsyaru ma'ayibuhu au akhtauhu sehingga tersebar aib-aib dan kesalahan-kesalahan mereka. Jangan. <coughs> Kita beri uzur kepada para imam-imam ahlus sunnah wal jamaah yang mereka keliru dalam dalam sebuah pendapat umpamanya. Nah, kita berikan uzur kepada mereka. Ya, jangan kita Eh, mencela mereka kemudian menyebarkan aib-aib eh, mereka dan kesalahan-kesalahan mereka ya kata beliau fahadha haramun wala yajuz ini haram tidak diperbolehkan nah Masya Allah Ta'ala nah ini pendapat yang pertama <coughs> nah Ya, pendapat yang pertama berfatwa dengan taklid yaitu perkara yang diharamkan. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 33. Allah berfirman, "Qul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal bi bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Dan engkau berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang engkau tidak ketahui. Nah, Nah, da dari pendapat ini kata Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah taala wa ala hadza fanaqul <coughs> berdasarkan pendapat ini kita katakan ya terhadap orang yang disebut sebagai muqallid sang muqallid ya wa in kana qad hafidha mustaqni walaupun dia sudah hafal zadul mustaqni zadul mustaqni ini salah satu matan fikih dalam mazhab Hambali au nail ma'arib atau dia sudah hafal nailal ma'arib juga fikih Hambali nah au dalil talib juga matan fikih Hambali. Kata beliau, walaupun dia sudah hafal Zadul Mustaqni, sudah hafal Nailul Ma'arif, dia sudah dia hafal Dalil Talib atau yang selainnya, naqulu kita katakan kepada dia, la yajuzu laka an tuftiya li annaka muqallidun. Tidak boleh bagi engkau untuk berfatwa karena engkau adalah seorang muqallid. Wal muqallidu yufti bila ilmin, sedangkan muqallid itu berfatwa tanpa ilmu. Wal fatwa bila ilmin haramun, sedangkan fatwa tanpa ilmu adalah haram. Nah. Kata beliau, "Wa hadza qawlu aktsaril ashhabi wa jumhur uh, wa, wa, hadza qawlu aktsaril ashabi wa jumhur syafiiyyati Ini adalah pendapat, ini merupakan pendapat kebanyakan ashab. Ashab al-ashab ya. Yang dimaksud di sini adalah al-ashab al-hanabilah, para ulama dalam mazhab Hambali. Karena al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah salah satu dari alim ulama dari madhab Hambali. Nah, jadi kalau kalau kita dapatkan ikhwani wa akhwati fil rahimani rahimakumullah dalam kitab-kitab ya, pengarang kitab mengatakan wa hadza al ashab. Inilah para ashab kami berada di atasnya. Nah, ashab yang dimaksud dilihat itu kitab yang kita baca kitab apa? Kalau kita baca kitab adalah eh, kalau kitab yang kita baca adalah kitab eh, madhab Hambali, atau salah satu kitabnya alim ulama dari kalangan madhab hambali berarti ashab yang dia maksud adalah para ulama hambali. Tapi kalau kitab yang kita baca adalah kitab syafi'iyah umpamanya, ya, atau kitab salah satu alim dari kalangan ulama syafi'i, mereka dia mengatakan wa alaihi wa ala hadha alaihi al madhab di atas perkara inilah uh, wa, wa, wa alaihi al ashab di atas perkara inilah ya ashab teman-teman sahabat-sahabat kami berada di atasnya. Berarti yang dimaksud dengan al-ashab adalah para ulama Syafi'i. Nah, para ulama Syafi'iyah. Nah, jadi begitu seterusnya. Jadi tergantung kitabnya. Kalau di sini Ibn Qayyim mengatakan وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ Ini adalah pendapat kebanyakan al-ashab. Saudara-saudara atau teman-teman seperjuangan kami. Maksudnya para ulama Hambali. Nah, sahabat-sahabat atau teman-temannya juga merupakan pendapat wajumhuri jumhur syafi'iyah dan ini merupakan pendapat kebanyakan ulama syafi'iyah. Nah, ya. Jadi kalau kalau kalau kalau kita dapatkan ada sebagian ustad ya atau kiai yang mengatakan haram taklid berfatwa dengan taklid haram, ya nah, kita tahu oh ya ini dia ikut karena ada ulama yang berpendapat demikian. Ya. Jangan kita malah bilang oh ini wahabi, di Indonesia ini demam Wahabi, dikit-dikit Wahabi, dikit-dikit Wahabi. Ya. Dia nggak tahu ilmunya Wahabi. Orang tarawih 11 rakaat dibilang Wahabi, masya Allah. Ya. Kemudian tuduh-tuduh dituduhnya apa namanya eh, Arab Saudi dengan Wahabinya. Padahal Arab Saudi nggak pernah apa namanya mengatakan harus 11 rakaat. Ya, apalagi mengada-ngada kebohongan mengatakan eh, Arab Saudi dan Wahabinya mengatakan sholat lebih dari 11 rakaat atau sholat 20 rakaat itu bid'ah. Siapa yang bilang seperti itu? Nah, akhirnya karena kejahilan, ya, akhirnya eh, berbicara tanpa ilmu. Ya, dikit-dikit wahabi, dikit-dikit wahabi. Ya, dia nggak tahu ilmunya. Akhirnya apa? Asal ngomong saja, kemudian menfitnah orang lain. Nah, ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, asani kata beliau, anna dzalika jaizun fi ma yata'allaqu bi nafsihi juzu Nah, ayyuqallida fima yufti bihi ghairahu. Nah, pendapat yang kedua itu adalah perkara yang diperbolehkan jika terkait dengan dirinya sendiri. Ya. Maksudnya begini. Fatwa dasarnya adalah taklid. Pendapat yang kedua ini mengatakan boleh kalau fatwa itu untuk dirinya sendiri diamalkan dan tidak boleh bagi dia ya untuk fatwakan ke orang lain. Nah, Masya Allah Ta'ala. Nah, umpamanya kalau kalau dia dia dia, dia mau berfatwa untuk orang lain, ya tidak boleh dia berfatwa dengan taklid tadi, dengan dasar taklid, nggak boleh. Tapi kalau dengan dasar taklid itu, ya fatwa dia tuh dia bertanya dengan kepada kepada seseorang umpamanya alim, ya kemudian fatwa itu untuk dia amalkan sendiri, maka ini di, diperbolehkan. Nah, ya kata beliau rahimahullah taala, yakni annal muqallida, maksudnya seorang muqallid, sang muqallid yajuzu ay ya'mala bi ra'yi man qalladahu fi nafsihi. <coughs> seorang muqallid ya, dia boleh untuk mengamalkan pendapat orang yang dia taklid kepadanya untuk dirinya sendiri. Lakin la yufti bihi goirohu tapi dia tidak boleh berfatwa untuk orang lain dengan uh, taklidnya tadi. Ya. ya ada seorang mukallid A mukallid. Ya, dia taklid kepada B. Dia taklid kepada B. Nah, nah taklidnya kepada B itu boleh diamalkan untuk dirinya sendiri, tapi dia tidak boleh fatwakan untuk orang lain. Nah, begitu maksudnya. Nah, kemudian beliau Syekh Muhammad bin Salih al uthaymin rahimahullah telah menyebutkan وَهَذَا لَيْسَ laisa Ini tidak benar. Kenapa? لِأَنَّ مَا جَازَ لِنَفْسِكَ جَازَ لِغَيْرِكَ Karena sesuatu yang boleh untukmu harusnya juga boleh untuk orang lain. Wal aksu aks. Dan sebaliknya berarti sebaliknya. Ya kalau tidak boleh bagi dirimu, bagi berarti tidak boleh juga bagi orang lain. Kenapa dirimu boleh, orang lain tidak boleh? Kan begitu. Nah, Lakin nakul kata beliau akan tapi kita katakan innal muqallida idza tabi idza tabi al muqallada falaysat mutaba'atuhu fatwa li nafsihi walakinnahu taqlidun li hadzal syakhsi Tapi kita katakan sesungguhnya sang muqallid kalau dia mengikuti muqallad orang yang dia, orang yang dia taklidi tadi maka bentuk ikutnya kepada sang muqallad tadi itu tidak disebut sebagai fatwa untuk diri sang muqallid ya tapi dikatakan sebagai taklid kepada orang tersebut. Nah, fahuwa la yu'tabaru fahuwa la ya'tabir fahuwa la ya'tabiru nafsahu muftiyan atau tabi'an bi ilmin. Maka dia tidak menganggap, tidak boleh menganggap dirinya sebagai mufti atau sebagai orang yang mengikuti ilmi. Wa inna ma ya'tabiru nafsahu muqallidan. <coughs> nah. Dia hanya menganggap dirinya seperti sebagai seorang mukallid, bukan seorang mufti, bukan pula sebagai orang yang mengikuti ilmu. Nah, ini pendapat yang kedua. As-salithu, pendapat yang ketiga kata beliau, anna dzalika jaizun 'indal hajati. Nah, anna dzalika jaizun 'indal hajati wa 'adamil 'alimil mujtahidi wa huwa as aqwali wa 'alaihi al-'amalu. Intaha kalamuhu rahimahullah. Nah, pendapat yang ketiga ya, fatwa atas dasar taklid itu boleh kalau ada hajat. Nah, fatwal muqallid jaizatun indal hajah. Fatwanya sang muqallid. Ya, umpamanya saya, saya muqallid, saya berfatwa, itu boleh. Nah, kalau ada hajat, ya, kalau ada kebutuhan, wa alim alimil mujtahid dan tidak ada sang alim mujtahid, ya, tidak ada alim mujtahid. <coughs> nah, Wahu asahul akwal dan inilah pendapat yang paling benar di antara semua pendapat ini wa alaihil amalu dan di atas dasar inilah ya amalan itu yang diamalkan. Nah, ini pendapat yang diamalkan. Selesai ucapan beliau dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin jilid 1 halaman yang ketujuh. Nah, Masya Ta'ala. Kata beliau, eh, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan dalam syarah beliau, "Fayajuzu an nastafti al-muqallida idza lam najid ghairahu." Maka boleh bagi kita untuk meminta fatwa, bertanya kepada sang mukallid. Kalau kita tidak dapatkan selainnya. Kenapa? Lianna fatwal mukallidi khairun minal jahli bila syakin. Karena fatwanya sang mukallid itu lebih baik daripada kebodohan. Dan ini tidak diragukan, kata beliau. Maksudnya begini, ikhwani wa khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ada orang yang sudah hafal Zadul Mustaqni, dia sudah hafal Nailul Ma'arif, eh, dia dia hafal lah fikih Hambali intinya. Nah, dia seorang penuntut ilmu juga, ya tapi tidak lepas dari uh, nama taklid. Karena dia dia mengikuti apa yang ada dalam kitab tersebut atau dia mengikuti apa? Oh, pendapat-pendapat ulama sebelumnya. Nah, tidak ada mujtahid, alim mujtahid enggak ada. Nah, boleh enggak kita ber, e, bertanya meminta fatwa kepada sang penuntut ilmu atau orang yang kita sebut sebagai mukallid tadi. Nah, jawaban beliau boleh. Itu jauh lebih baik daripada kebodohan. Ya, karena kalau kita nggak tanya, kita nggak tahu ilmunya. Ya. Jadi kita bertanya kepada sang mukallid itu boleh. Ya, itu diperbolehkan. Kalau memang apa? dibutuhkan, ada kebutuhan dan tidak ada alim mujtahid. Kalau seandainya ada alim mujtahid, seorang ahli ilmu, ya, yang masuk dalam kategori mujtahid, Ya, berarti kita tanya ke dia. Jangan kita tanya sang mukallid. Kita boleh tanya kepada sang mukallid kalau memang apa? dibutuhkan dan tidak ada lagi alim untuk kita bertanya. Tidak ada alim mujtahid untuk kita bertanya. Nah, kemudian kita beliau li annal muqallida adna ma fihi ayyankula kala kalama imamin mujtahidin. Karena sang mukallid itu kalau kita tanya kepada dia, paling minimalnya dia akan menukil ya, dia akan mengutip ucapan imam-imam mujtahid. Imam mujtahid kan begitu. Kita tanya kepada sang mukallid, bagaimana hukum A? Ternyata si mukallid ini dia, dia jawab hukumnya adalah A umpamanya. Masalah ini bagaimana hukumnya? Dia jawab hukumnya adalah A. Karena Imam Ahmad mengatakan begini begini dan begitu. Ini contoh saja. Nah, itu minimal ya kan begitu. Nah, wa naqlu kalamil mujtahidi wa'timaduhu khairun minal jahli dan menukilkan ucapan sang mujtahid dan bersandar padanya itu jauh lebih baik daripada kebodohan. Ya. Umpamanya dia dia mengatakan kenapa dia dia diamalkan ini umpamanya? Dia katakan karena ini pendapat Imam Syafi'i. Nah, itu jauh lebih baik daripada apa? Dia nggak tahu sama sekali hukum-hukum dalam masalah itu. Nah, masya Allah taala. Wahadahu asah huwa asahhul aqwali wallahu wallahu taala alam dan ini merupakan pendapat yang paling benar di antara semua pendapat yang ada tadi wallahu taala alam <coughs> nah kemudian kata beliau melanjutkan wa bihi yatimmu ma aradna kitabatahu fi hadhil mudzakkirati al wajizati dan demi, dengan demikian ya sempurnalah apa yang kita inginkan dari penulisan kitab atau penulisan mudzakkirah yang ringkas ini diktat yang ringkas ini beliau anggap diktat ya beliau anggap diktat subhanallah ya tapi memang uh, matan al ajurumi uh, eh, afwan matan kitab al-usul min ilmin usul yang ditulis oleh beliau rahimahullah taala memang uh, tipis ya hanya syarahnya saja ini kurang lebih 699 halaman nah ya, termasuk daftar isinya itu kurang lebih sampai uh, nah 781 halaman nah Kata beliau, dengan demikian sempurnalah apa yang kita inginkan dari penulisan diktat yang ringkas ini. Nas'alullaha ayyulhimana ar rushda fil qawli wal amali. Kita memohon kepada Allah agar Allah berikan kepada kita ilham ar-rush. Ini diberikan taufik, diberikan petunjuk dalam ucapan dan amalan. Wa ayyukallila a'malana bin najah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memahkotakan amalan kita dengan najah, keberhasilan, keberuntungan. Innahu jawadun karim. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala jawadun karim. Nah, maha pengasih, maha pemberi, lagi maha uh, mulia. Wassalamualaikum wasallam ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassallallahu ala Nabi Muhammadin wa alihi. Semoga salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad SAW dan keluarganya. Nah, jadi selesai kata beliau wabiha intahal kalamu ala ala hadal kitabil mukhtasar. Demikian uh, selesailah Eh, pembahasan kita dalam kitab yang ringkas ini. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa barik wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Nah, jadi selesai pembahasan kita di malam hari ini walhamdulillah uh, kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam cabang ilmu usul fikih. Dan ini sudah pernah kita jelaskan, kitab ini beliau tulis untuk anak SMA kelas 3. Ya. <coughs> di Arab Saudi sana. Nah, dan kita tutup ya di sini saya sebutkan kitab yang ringkas ini ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah kitab yang ringkas ini itu sumbernya sumber rujukannya ada 12 kitab besar 12 kitab besar kitab yang pertama Al-Qamusul Muhid kamus Al-Muhid karya uh, eh, Al-Fairus Abadi Al-Fairus Abadi yang kedua kitab al Kaukabul Munir Syarah Mukhtasir uh, eh, Syarah Mukhtasar Tahrir karya Al-Futuhi salah satu uh, imam dalam mazhab Hambali al Kaukabul Munir ini salah satu uh, kitab mu'tamad atau dijadikan rujukan dalam mazhab Hambali kitab usul fikih dalam mazhab Hambali nah Demikian pula kitab yang ketiga Minhajul Usul dan syarahnya karya Al-Baydawi rahimahullah taala. Nah, yang keempat kitab uh, Jam'ul Jawami' dan hasyiahnya karya Al-Mahall Al-Mahalli. Nah, atau Al-Mahilli. Nah, kitab yang keempat kitab Rawdatun Nazir. Rawdatun Nazir uh, Rawdatun Nazir karya karya Ibnu Qudamah rahimahullah taala Nah, kitab Rodotun Nazir ini juga salah satu eh, kitab rujukan usul fikih dalam mazhab Hambali dan kitab inilah yang menjadi mukorror di universitas, universitas uh, yang ada di Arab Saudi. Terkhusus kami dulu di Universitas Islam Madinah, mukorror yang dijadikan buku panduan rujukan dalam pelajaran usul fikih, khususnya di apa namanya Fakultas Syariah selama 8 semester 4 tahun usul fikihnya pakai kitab Rawdatun Nazir wa Junnatul Munazir. Nah, karya al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala. Nah, kemudian yang keenam, kitab Husul Ma'mul min Ilmi Usul. Ketujuh, kitab Al-Madkhal ila madhhab Imam uh, ila Imam Ahmad bin Hanbal karya uh, Ibnu Badran rahimahullah taala. Nah, kemudian yang kedelapan kitab Irsyadul Fuhul. Irsyadul Fuhul ini uh, kitab usul fikih karya Imam Masyaukani rahimahullah taala. Nah, Irsyadul Fuhul ila Tahqiqil Haqqi min al Usul karya Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Yang kesembilan, kitab uh, uh, Majmu'ul Fatawa. Majmu'ul Fatawa belasan jilid. <coughs> itu juga rujukan dalam uh, muatan isi dari matan kitab yang ringkas ini. Nah, yang ke-10 kitab Al-Muswaddah fi Usul Fiqh. Al-Muswaddah fi Usul Fiqh. Al-Muswaddah ini adalah kitab salah satu juga kitab rujukan dalam <clears throat> madhab Hambali dalam bidang ilmu usul fikih yang ditulis oleh uh, siapa kakeknya Ibnu Taimiyah. Nah, jadi awalnya ditulis oleh Abdus Salam Ibnu Taimiyah, kemudian tidak selesai dilanjutkan oleh anaknya uh, Abdul Halim bin Abdus Salam Ibnu Taimiyah. Tidak selesai juga dilanjutkan oleh cucunya yaitu Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Maka adalah kitab Al-Muswaddah fi Usul Fiqh. Dan ini kitab muktamad juga dalam uh, uh, ilmu usul fikih dalam mazhab Hambali. Yang ke-11 kitab Zadul Ma'ad karya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dibikin pula yang ke-12 kitab beliau juga I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Dua-duanya karya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Dari sini kita lihat jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menulis kitab atau matan yang seringkas ini butuh kitab-kitab besar ya. <coughs> Jadi menulis kitab itu ya, tidak gampang, tidak mudah, apalagi dijadikan rujukan nantinya. Nah, butuh banyak rujukan-rujukan. Ya, penulisnya harus eh, adalah orang yang mut, e, luas mutolaahnya, luas bacaannya. Jadi bu, tidak tidak sekedar tulis kitab saja begitu, tidak. Tapi e, dia harus orang yang luas wawasannya, ya, supaya banyak maklumat yang dia dapatkan dari kitab-kitab yang ada itu bisa dirangkum, diringkas menjadi satu kitab yang kecil sehingga mudah ya untuk dipelajari dan di uh, ambil manfaatnya oleh orang lain. Nah, mudah untuk diamalkan, mudah dihafalkan dan mudah untuk di, diamalkan. Nah, ya, dan tidak kalah pentingnya adalah ya, menjadi amal jariah bagi penulisnya. Nah, jadi uh, beliau rahimahullah taala menulis kitab ini sebagai bentuk dalam rangka untuk memudahkan kaum muslimin terkhusus bagi para penuntut ilmu pemula yang ingin belajar ilmu usul fiqih. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Alhamdulillah di malam hari ini kita telah menyelesaikan kitab Al-Usul min Ilmin Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita memohon dan berdoa kepada Allah semoga Allah berikan taufik kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya, istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di majelis ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kita semua dimudahkan untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.